السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان والمكان والإنس والجان وأنزل القرآن وفضل من الأزمنة من شهور السنة شهر رمضان وفضل من الأمكنة والمدن مكة والمدينة والشام ومن البلدان الشام ومن البشر الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة جبريل الامين صدر صدري كوم مسلمين المسلمات Ya semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Segala puja puji untuknya semata. Dia yang telah menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan zaman, waktu, wal makan dan tempat. Dia yang menciptakan jin dan manusia dan jin. Dia yang melebihkan satu bulan dari bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dia pula Allah yang melebihkan satu kota dari kota-kota yang lainnya seperti Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Dialah Allah yang memberikan keutamaan kepada satu negeri dari negeri-negeri lainnya seperti negeri Syam. Dan dialah Allah Dialah Allah yang telah melebihkan satu malaikat dari malaikat-malaikat yang lainnya. Seperti Jibril Al-Amin. Dan dia pula yang memberikan keistimewaan kelebihan kepada para nabi dan mursalin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam semoga senantiasa diucapkan dan disampaikan untuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi yang syariatnya petunjuknya menjadi pegangan manusia umat hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslim Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Sebagaimana yang Anda Anda ketahui kita berkumpul untuk membicarakan sebuah negeri dan tentang saudara-saudara kita yang ada di sana. Namun sebelum kita berbicara panjang lebar khususnya di bagian saya, kita berbicara tentang keutamaan negeri Syam Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudari semuanya. Kita datang kemari bukan sekedar untuk duduk mendengarkan ceramah dan kajian, tapi kita juga datang kemari untuk menggalang dana, membantu saudara-saudari kita di sini. Maka jangan lupa siapkan infak terbaik لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan, menyumbangkan apa yang kalian cintai. Dan jangan sampai, jangan sampai kita mengaku mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kelak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum berkata bahwa mereka tidak ada meninggalkan generasi-generasi penerus. Ingat perkataan salah seorang tabi'in ketika dia merasa malas beribadah. Ketika dia merasa semangatnya lemah untuk menjalankan ketaatan. Kemudian dia berkata pada diri, memotivasi, membakar semangat diri Apakah wahai ini? Apakah engkau ingin para sahabat Nabi mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan generasi laki-laki para pria sejati? Demi Allah, Demi Allah, saya akan berdesak-desakan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pintu surga. Maksudnya, dia tidak mau kalah. Dia ingin bersama-sama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Nah, mari wahai saudaraku saudariku yang mengaku mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kalah untuk berinfak, bersedekah, menyumbang untuk Islam, untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Hari ini kita akan kumpulkan infak kita untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan di negeri Syam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar negeri Syam. Tapi barangkali sedikit di antara kita yang tahu apa itu makna Syam. Kalau saya tanya, barangkali banyak yang tidak tahu. Apa sebenarnya makna syam? Maka guru juga tidak tahu. Apa itu makna syam? Lalu mana saja negeri syam itu? Apa keutamaan-keutamaannya? Sehingga semakin membuat kita cinta negeri tersebut dan saudara-saudari kita di sana yang sedang dirundung musibah, diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuh Allah kaum Syiah Nusairiyah dan juga orang Kita mulai dari makna Asyam. Kalimat Syam di dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, dengan dua bentuk. Syamun dan syamun. Syamun dan syamun. Tapi masyhurnya disebut dengan syam. Dalam asal katanya para ulama seperti Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan Syam juga diambil dari bahasa Suryania karena negeri Syam ini sudah lama termasuk salah satu kota tua negeri Syam khususnya Damaskus itu termasuk di dunia. Dalam bahasa Suriania, Syam atau Syamun berarti aktoyin. Baik, yang baik. Karena negeri tersebut negeri yang baik dan subur. Kemudian di dalam bahasa Arab asal kata Syam atau Syamun ini bukan Syukmur. Kalau Syukmur itu tidak bagus artinya. Syam atau Syamun ini maknanya sesuatu yang mudah, menggembirakan. Karena orang-orang Syam juga dikenal ramah, yang terbuka. Saudara-saudari kau muslimin dan muslimat. Sebagian lagi ada ulama yang menjelaskan penamaan Syam ini juga disebabkan kepada putra Nabi Nuh, Sam bin Nuh alaihi salam. Karena menurut sebagian ulama, Sam bin Nuh adalah orang yang pertama tinggal di tempat tersebut. Lalu lidah orang ajar ketika mengucapkan Sam memelesetkannya menjadi Syam. Lalu terkenallah kata tersebut. Ini dia makna Syam. Dan negeri Syam negeri yang luas. Mulai dari tepian sungai Efrat di Irak sana sampai berbatasan dengan Mesir. Kemudian dari sebelah utara Arab Saudi. Pegunungan Toy sampai ke tepian laut eh, laut apa Mediterania. Ini semuanya mencakup negeri Syam. Yang sekarang kita kenal dengan beberapa negara seperti Urdun atau Yordan, kemudian Suria, Lubnan, Palestina pasti termasuk. Nah ini semuanya termasuk dalam kawasan negeri Syam. Dan negeri Syam ini salah satu kota atau negeri yang disebutkan keberkahannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lima tempat. Tentang kebaikan dan keberkahan negeri Syam Yang pertama di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj dari Mekah ke negeri Syam kemudian dari sana diangkat ke langit الله بالكلمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي مع suci الله yang asra bi abdihi memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram tempat terbaik di muka bumi Di sana juga kaum muslimin yang kedua. Ila Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin Masjidil Aqsa di Palestina yang merupakan bagian dari negeri Syam. Alladhi barakna hawlahu yang kami berkahi sekitarnya Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang keberkahan negeri Syam. Dan perlu diingat wahai saudara-saudariku, keberkahan negeri Syam, keberkahan satu negeri yang disebutkan oleh Allah bukan berarti individualnya, personal orang-orang yang di sana lebih baik dari tempat yang lain tidak. Bisa jadi orang yang tinggal di sana lebih buruk kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti penguasa yang berkuasa sekarang di sana orang Nusairiyah, Syiah. Mereka adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menampakkan keimanan tetapi wabatiluhum wabatiluhum fihi kufur wa nifaq tetapi batin mereka penuh dengan kekafiran dan nifaq yang lebih berbahaya daripada orang kafir kata Syekhul Islam di dalam majmu' fatwa mereka tinggal di negeri Syam jadi ketika kita menjelaskan keutamaan dan keberkahan negeri Syam, itu maksudnya negeri Syam dan orang-orang yang beriman di sana. Ayat yang mulia ini di surah Al-Isra menjelaskan tentang kebaikan dan keberkahan negeri Syam tersebut. Dan keberkahan negeri Syam ini banyak sekali. Secara umum ada dua. Keberkahan dunia, keberkahan dan keberkahan duniawiyah bertahan dunia jelas. Di sana dari sana banyak diutus para nabi dan rasul. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang Allah wariskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memasukinya. Dan juga tempat para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ini keberkahan agama. Dan nanti dari hadis-hadis yang akan saya sampaikan juga akan semakin jelas bagi kita keberkahan-keberkahan agama yang ada di sini. Ada keberkahan duniawi. Dari Syam khususnya Suria itu menjadi tujuan pertama penjajah Eropa, Barat. Ketika Prancis ingin menjajah negeri-negeri Arab, yang pertama mereka kuasai adalah Suriah. Karena kekayaannya, sumber-sumber minyak, dan juga karena mereka tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Idza fasada ahlu syam la khaira fikum." Apabila ahlu syam telah rusak, tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Mereka ingin merusak dan tersebut. Oleh karena itu, mereka terima orang-orang Syiah. Mereka lindungi, mereka jaga. Mereka tidak ingin keimanan, kebaikan tumbuh. Mereka ingin merusak negeri Syam tersebut karena benteng keimanan kaum muslimin di akhir zaman ketika terjadi fitnah ada di sana. Ayat yang pertama tadi tentang keutamaan negeri Syam ada di surat Al-Isra. Ayat yang kedua Ayat-ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di surat Al-Anbiya ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Lut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Lut, Allah selamatkan Lut dan Ibrahim alaihi wassalam ke negeri Syam. wa ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Dan kami selamatkan Ibrahim serta Lut alaihi wassalam persahabatan mereka ke bumi, ke negeri yang kami berkahi padanya untuk dunia. Ini ayat kedua tentang keutamaan Nabi Berkah, berkah itu kebaikan yang berkembang dan berkesinambungan yang Allah limpahkan ke negeri semua dan penduduknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Masih di surah Al-Anbiya ayat 81. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan kerajaan Sulaiman alaihi salam ada di Syam. Kerajaan Nabi Sulaiman ada ada di Syam. Bukan di Jawa Tengah ada sebagian penulis buat ya Sulaiman itu Nabi Sulaiman alaihi salam di Jawa Tengah ini orang yang paling bodoh yang nulisnya orang yang bermimpi ada tersebut tulisan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Sulaiman ar-rih wa Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin dan Sulaiman itu memiliki angin yang bertiup dengan perintahnya yang membawanya ke negeri yang kami berkahi padanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan wa ma'lum dan maklum saja kerajaan Sulaiman itu ada di Syam. Kerajaan Sulaiman alaihi salam ada di Syam. Dan Sulaiman itu memiliki angin yang begitu dan untuk membawanya ke negeri yang kami berkahi padanya. Ayat yang berikutnya yang keberapa keempat di surat Saba. Di surat Saba kisah antara Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Saba. Saba Yaman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين Dan kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri, kampung-kampung yang kami berkahi. Maksudnya Syam di antara negeri Sabak dan negeri-negeri Syam. Di antara itu aku menjadikan ada dua kampung-kampung. Di antara. Nah, Qura, allati barakna fiha di sini, kampung Al-Qura yang kami berkahi, kampung-kampung yang kami berkahi ini adalah Nabi Syah, tempatnya Nabi Sulaiman. Maka berjalanlah kalian di kampung-kampung tersebut dengan aman, siang maupun malam. Ayat yang terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan ini di surat Al-Qasas ayat 30. Sebenarnya sebagian ulama menyebutkan bahkan ada 9 ayat, tapi kita ringkas menjadi 5. Karena masih banyak hadis-hadis yang akan kita sebut. Sementara waktu kita sampai jam 9.50 tadi. Eh, 45 ya? 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya min syafi'il wadi al-aymani" في البقعة المباركة من الشجرة من مريم عليه السلام فلما أتاها نودي قد كان أياما دطنية نودي من شاكئ من شاكئ الوادي الأيمن ما خلي بحلوبي بسروا به دل سيسي لمبه في البقعة بتمة المباركة بتمة المباركة يعني كيف بقعة بتمة Minus syajarah dari pohon. Karena meriam ketika akan melahirkan dia bersandar di bawah pohon kurma. Dan itu terjadi di negeri Syam. Disebutkan di sini al bukhah al-mubarak. Tempat yang diberi. Maka berdasarkan ayat-ayat ini tidak diragukan lagi bahwasanya negeri Syam tersebut termasuk misalnya Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina, semuanya itu termasuk semuanya negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis sangat banyak. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan karena keutamaan keutamaan di, di hadis inilah yang mendorong dia untuk tinggal di negeri Syam Di sana kita lihat, di sana saya menimba ilmu dari ulama-ulama. Dulu Waktu itu pernah saya Hadir di majelis Di rumah Syekhobi Yang hadir sedikit waktu itu Pustakanya Dia punya surat pustaka Duduk Saka itu malam Jumat. Sedikit. Kemudian ada salah seorang teman dari Oman bertanya kepada Syafi'i. Syekh, sudah lama sekali Ini ada sebaran tentang Syekh Yordan, salah seorang Syekh Yordan fatwa-fatwa tentang Syekh dan begini begini begini begini begini Mungkin Anda sudah dengar permasalahan-permasalahan seperti itu. Syekh Rabi ketika itu subhanallah. Spontan dia berkata, uskup, dia jangan campur urusan ulama. Mereka itu ikhwan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di negeri Syam, mereka ahli Syam. Kami tidak tahu apa itu Syam. Kami tidak tahu apa itu ahli Syam. Mereka saudara-saudara kami di Syam. Beliau ingin menunjukkan keutamaan Syam dan ulama-ulama serta ahli di sana. Usul kamu untuk ilmu dia. Tidak perlu campur urusan para ulama seperti ini. Syekh Marat. Saya sampaikan ini menunjukkan bagaimana para ulama mereka mengenali keutamaan negeri Syam dan juga ahli ilmu serta ulama-ulama dan saya hadir ketika Nah, hadis tadi tentang keutamaan negeri Syam yang antara lain. Yang pertama yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al tirmidzi dan Ahmad At-Tabrani Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina." Ya Allah, berkahilah untuk kami di Syam kami dan di Yaman kami. Lihat dua tempat ini. Sekarang sedang bergejolak fit, fitnah bergejolak. Di Syam kaum muslimin ditindas oleh orang-orang Syiah di Yaman juga terjadi gejolak melawan orang-orang Syiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina ya Allah berkahilah untuk kami di Syam kami dan di Yaman kami. Mungkin ada yang bertanya, kok Syam dan Yaman yang disebutkan Mekah Madinah mana? Ya sudah jelas Mekah Madinah itu diberkahi. Itu sudah pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Itu sudah pasti. Sahabat yang mendengar itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, wa fi najdina wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga najd kami wahai Rasulullah." Rasulullah menyebutkan Syam dan Yaman, lalu sahabat berkata, "Bagaimana dengan Najd?" Dan Najd juga diberkahi ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi, "Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, berkahilah Syam kami dan juga berkahilah Yaman kami. Sahabat kembali bertanya, nejek ya Rasulullah? Kemudian yang ketiga kalinya, untuk yang ketiga kalinya kata Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hunaka zalazil wal fitan di Najd itu akan terjadi zalazil, gempa-gempa dan fitnah-fitnah, goncangan-goncangan dan fitnah. Wabiha yaqnu qarnu syaitan dan di binajat itu terbitnya tanduk syaitan. Najat itu daerah Irak Irak dan oh. Makanya di sana bergejolak dari dahulu. Oh. Ada yang menyimpangkan hadis ini, lalu mereka setelah mereka simpangkan mereka arahkan kepada dakwah Syekh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu dinaikkan. Padahal dakwah itu sudah menyeluruh semua itu di seluruh dunia bahkan walaupun berpusat di Arab Saudi. Arab Saudi bukan Najd saja, di sana ada Hijaz, Mekah, Madinah dan dan sekitarnya. Jadi hadis yang pertama tadi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan Syam dan juga Yaman. Rasulullah yang mendoakan keberkahan untuknya. Hadis yang kedua dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad bin Hibban, At-Tabrani dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tabrani dan juga oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Syekhan dan juga oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah merahmati semua. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'alikul Qur'an min ar Ini menyusun Al-Qur'an. Ya, karena Al-Quran itu ditulis terpisah-pisah. Jadi disusun lembaran-lembarannya dari kayu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba lisyam." Tuba Syam, Tuba itu berkala keberuntungan, kebaikan. Keberuntungan, kebaikan untuk Syam. Kami pun bertanya, li'ayi dalika ya Rasulullah? Kenapa? Syam itu beruntung wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li'anna malaikat ar-Rahman. Karena malaikat-malaikat ar-Rahman, malaikat-malaikat Allah, basitatun, basitatu ajnihataha alaiha karena malaikat-malaikat Rahman membentangkan sayap-sayapnya menaungi negeri Syam. Karena keberkahannya tadi, malaikat menyukai negeri Syam. Jadi keberkahan, kebaikan, keberuntungan untuk negeri Syam. dan juga di akhir zaman ketika terjadi perang besar malhamah kubro antara kaum muslimin dan kaum kufar maka di negeri Syam terdapat kaum muslimin benteng-benteng kaum muslimin sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis ketiga tentang keutamaan negeri Syam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu jannatuna jinada. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa tentara, pasukan-pasukan. Jundan di Syam, wa jundan di Irak, wa jundan di Yaman. Satu pasukan, satu kelompok pasukan di Syam, satu kelompok pasukan di Irak, satu kelompok pasukan di Yaman. Abdullah bin Huwalah radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khirli ya Rasulullah, in adraktu dzalik." Wahai Rasulullah, pilihkan bagiku kawasan atau tempat mana, pasukan mana yang aku pilih ketika itu terjadi. Ketika aku mendapati itu terjadi, ini menunjukkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin mendapatkan yang kalau seandainya itu terjadi, tanya kepada ahli ilmu. Tentunya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi seperti itu, kemana saya harus pergi? Apa yang harus saya pilih? Begitu juga Ketika terjadi fitnah, kekacauan, syubhat dan segala macam, tempat kita kembali adalah ulang, ulang bertanya kepada ahli ilmu, meminta nasihat, meminta petua, penjelasan dari mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, "Alaika bisyam, fa innaha akhiratullah min ardi, yujtaba ilaiha akhiratuhu min ibadi." Wajib atas Allah hendaklah kamu memilih negeri Syam karena sesungguhnya Negeri Syam tersebut adalah pilihan Allah, khiratullah min ardi dari buminya yang akhir zaman. yustaba ilaiha dan ya, yustaba yustaba itu dibawakan jadi saya dibawa digiring digiring kepadanya kebaikan-kebaikan dari hamba-hambanya fa'amma in abaitum fa'alaikum biyamanikum kalau kalian tidak mau ke negeri Syam pilih Yaman wasqu min hudurikum dan minumlah dari telaga-telaga kalian فإن الله توكل لي بالشاب وعلي سبحان الله توكل لي الله سبحانه وتعالى الشاب ده حديث هيك ويذكر لأبو داود أحمد بن حبان الحاكم الحاكم وكتك صحيح الإسناد للجاء شيخ الألباني أتاك صحيح جدا صحيح صحيح نحكيك نعم، terjadi caur zaman maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk memilih bergabung dengan ahli sunnah di sana. Jika tidak, maka dia diam. كريستيان وتلبيس بالراس ده مكسر حاجزين الروايات كما الحاكم عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سب إني رأيت إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساجع عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام Sesungguhnya aku bermimpi melihat penyangga Alkitab itu dicabut dari bawah tempat dari bawah bantalku. Dan aku melihat menazarku. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar mengarah ke negeri Syam. yang mengarah ke negeri Syam. Ketahuilah sesungguhnya keimanan itu ketika terjadi fitnah-fitnah berada di negeri Syam. Namun perlu diingatkan, tetap saja harus ada tolak ukur barometer untuk mengukur keimanan ini. Bukan setiap yang ada di Syam dan dikatakan keimanan kan di sana. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis lain menyatakan mereka yang betul-betul memegang teguh keimanan di sana itu adalah Taifah Mansurah, kelompok yang orang itu sedikit, tidak banyak. Dan nanti disebutkan dalam hadis. Sehingga jangan sampai ada nanti yang beralasan semua yang ada di Syam itu yang melawan orang-orang Syiah sehingga sekarang, maka dianggap di sana mereka itu adalah buta. Kita mesti bergabung dengan mereka karena gerakan-gerakan seperti ISIS juga di Syam, ya kan? Tetapi kalau kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sepak terjang mereka ini sangat jauh dan sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat dan juga pemahaman para ulama. Jadi harus dihukum dan ditimbang. Kalau 10 menit Jauh-jauh dari Pekanbaru Satu jam setengah naik pesawat Tinggal 10 menit lagi kenyang Gak apa-apa. Dan Syam di akhir zaman, wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudari itu tempat dikumpulkannya manusia. Dan tempat mereka dikumpulkan di akhir zaman, dan juga setelah hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan di sana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Dhar, "Asyam ardul mahsyar wal mansyar." Syam adalah negeri tempat dikumpulkannya manusia. Di akhir zaman akan muncul api dari Hadramaut maut menggiring manusia ke negeri Syam dan juga di sana setelah dibangkitkan mereka berkumpul dan hadis ini dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah taala hadithun sahih terakhir hadis yang terakhir dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ila fasada ahlu Syam." Apabila ahlu Syam telah rusak, fala khairu fikum. Tidak ada kebaikan pada kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Dan akan ada sekelompok segolongan umatku mansurin. Ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekelompok. Mereka itu tidak banyak. La yadurruhum man khazalahum. Tidak ada yang membahayakan mereka. Orang-orang yang hina mereka tidak akan bisa membahayakan mereka. Hatta taqumus Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud Thalifah Mansurah di sini kata Imam Ahmad hum ahlus syam. Mereka adalah ahlus syam. Ini keutamaan keutamaannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Sebagaimana yang saya katakan tadi, ayat-ayat dan hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan syah, negeri syah, dan juga ahli. Tapi sebagaimana yang saya katakan, keutamaan suatu tempat tidak menjamin utama orang ada yang ada di sana kecuali mereka berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Salman Al-Farisi Suatu hari Abu Darda menulis surat kepada Salman Al-Farisi. Dada di Syam, Salman ketika itu di Madinah, ditulisnya surat. Halumma ilal ardil muqaddasa. Wahai saudara, mari segera menuju ardul muqaddasa. Bumi yang suci. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjawab, "Innal arda la tuqad la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insan amala amalu wa innama yuqaddisul insana amalu mari ke negeri muqaddas negeri yang suci apa kata Salman tanah atau bumi negeri ini tidak membuat seseorang menjadi suci yang membuat seseorang suci itu adalah amalannya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada putrinya Fatimah ya Fatimah Silakan minta apa yang kau inginkan dari hartaku. Fa inilah uni anki min Allah Aku Sedikit pun tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Nasab tidak akan menyelamatkan. Tempat tidak akan menyelamatkan. Sebagaimana Mekah, Madinah. Yang juga lebih utama daripada Syam. Tidak akan bisa menyelamatkan seseorang sekalipun dia berada di sana. Kecuali dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah, dan mengamalkan Namun kita sebutkan keutamaan ini agar kita mengerti dari bagian dari akidah kita. Karena negeri menjadi sasaran, menjadi sasaran musuh-musuh Allah. Sehingga dari dahulu mereka berusaha untuk menguasainya sampai sekarang. Mulai dari penjajahan Perancis, lalu mereka serahkan kepada orang-orang Syria, orang-orang Syiah, dan mereka lah yang selama ini merusak negeri-negeri kaum muslimin di Irak dahulu. Mereka juga yang membiarkan orang-orang Tatar masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, lalu mereka pula orang Syiah yang memerintahkan, yang menyarankan kepada orang-orang Tatar, para orang Mongol untuk membunuh khalifah ketika itu. Dan mereka yang membumi hanguskan negeri-negeri kaum muslim. Maka perjuangan kaum muslimin di sana menghadapi orang-orang syiah dan menghadapi orang-orang kafir yang membantu mereka, menghadapi ahli bid'ah yang mengaku-ngaku menegakkan agama tetapi malah memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kufar seperti kaum khawarij seperti kelompok-kelompok ISIS yang di sana yang memerangi dan menghambat perjuangan kaum muslimin memerdekakan diri mereka dari belenggu orang-orang Syiah yang ingin memperbudak dan memperlemah kaum muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syam memancarkan cahaya. Sekalipun musibah nestapa sekarang mendera Nabi Syam dan penduduknya, tapi dari sanalah terbitnya harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tamkin, an-nusra, kemenangan, kekuatan, kekuasaan kecuali setelah diuji dahulu. Kamu kau diuji sehingga dari sana nampak siapa yang benar-benar berjuang untuk Islam, siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan agama, siapa sebenarnya al taifa al mansurah yang memang berhak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Syam itu tidak akan berakhir begitu saja. Sampai akhir zaman. Sampai Imam Mahdi diturunkan. Dimuncul, sampai Imam Mahdi muncul. Sampai Nabi Isa diturunkan. Gejolak di negeri Syam akan selalu ada. Sampai akhirnya nanti Dajjal muncul bahkan kaum muslimin berperang melawan mereka bahkan sampai ya maju mengepung kaum muslimin di negeri Syam juga zaman kan senantiasa ada ujian dan cobaan dijoa yang di sana ada dipilih orang syuhada, orang-orang soleh, orang pejuang, para mujahid, ulama-ulama dan semuanya yang betul-betul berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Doa kita senantiasa untuk saudara-saudari kita. sumbansi kita kepedulian kita selalu kita curahkan untuk mereka. Kaum muslimin di Suriah dan juga Syam secara umum semuanya menjadi pusat perhatian kita dan kita senantiasa bersama saudara-saudara kita laksana satu tubuh saling merasakan sakit satu dengan yang lain. Saya mohon maaf, saya sudah siapkan beberapa kumpulan mahalah tetapi waktu kita tidak memungkinkan karena kita juga akan mendengar mendengarkan paparan dan usaha-usaha Fidahullah Ta'ala tentang eh, kondisi terkini negeri Syam dan juga perjuangan kaum muslimin di sana. Baiklah, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan jawab sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.